Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala As-sadis An Abi Khalid Hakim bin Hazam radhiyallahu anhu Kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima Wa in kadaba wa katama muhikat barakatu bay'ihima mutafakun alaih Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Muhammad. An Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah al bayyan pembeli dan penjual dikatakan al bayyan. bil khiyar itu dengan uh, apa khiyar kalau kan karena transaksi transaksi itu antara jadi dan antara tidak jadi tidak ada paksaan ada di sini namanya khiyar transaksi malam yatafarraqa semenjak keduanya tidak berpisah pembeli dan penju, penjual. Berpisah karena ucapan dan juga berpisah karena badan. Kalau ada masih transaksi masih dalam tawar menawar, itu berarti hak masing-masing. Nih mau enggak kitab ini? Sepuluh ribu, tujuh ribu gimana? Ini belakian. Paham ya? 7.000 gimana? Oh jangan, ya sudah 9.000 misalnya. Nah, kecuali kalau sudah berpisah, berpisah dengan ucapan begini, udah nggak tak jual sama ente. Anda tawarkan kepada yang lainnya, nggak apa-apa. Paham ini? Belum selesai dengan ini dikawat ditawarkan dengan yang lainnya, jangan. Ini berpisah dengan ucapan. Putus dulu atau berpisah dengan badan 8.000 ya oh enggak enggak 10.000 dia keluar hanya dia untuk ngawarkan kepada yang lainnya kecuali diikat jangan dijual dulu ya sama yang lainnya jangan dijual dulu sama yang lainnya mesti saya pikir minta waktu tiga hari misalnya oh iya tidak apa-apa nah, kalau janji tidak, tidak, tidak ada masalah gitu tapi kalau memang nggak ada janji, hanya siapa? Penjual untuk menjual kepada yang lainnya. Jual beli itu bil khiyar dengan cara transaksi. Malam yatafarraqa semenjak keduanya tidak berpisah baik dengan ucapan maupun dengan badan. Kemudian jual beli itu yang dicari itu apa? Keuntungan kan? Keuntungan yang ada berkah tentunya. Jangan keuntungan yang nggak ada berkah. Gimana cara mendapatkan keuntungan yang ada berkah? Fa in maka jika keduanya penjual atau pemberi jujur penjualnya jujur ngomongnya pembelinya juga jujur maksudnya tidak menipu kalau penjui, pembelinya tadi itu nggak menipu dengan duit yang palsu misalnya atau dengan barang yang ditukar tadi itu yang palsu demikian juga yang jual juga tidak menipu anak pokoknya jual barang ini dia anak nggak mau tahu wabayana bukan hanya sekedar jujur wabayana menerangkan barangnya kalau ada aib ada kekurangan diterangkan paham ya pokoknya anak jual mobil ini Wis kelihatan. Dia tahu bahwa ini mobil habis nubruk empat kali. Paham nih? Dia tahu bahwa di sini ini ada yang nggak beres. Sengaja ditutupi. Yang penting anak jual barang ini. Kelihatan. Terangkan kalau kamu itu tahu kekurangannya. Fa'in sadaqa kalau dua-duanya ini jujur, penjual dan pembeli. Wabayana dan sama-sama menerangkan sebenarnya barang yang dijual maupun barang untuk membeli burika lahuma fi bai'ima maka diberkahi oleh Allah dalam jual belinya dari itu berkah berkah sebaliknya wa in kadzaba kalau keduanya itu bohong keduanya bohong penjual bohong pembeli bohong atau salah satunya bohong wa katama dan tutup-tutupi kekurangannya muhiqat maka dihapus oleh Allah barakatu bai'ihima berkah daripada jual beli keduanya tadi itu ternyata jujur dan terang-terangan itulah yang membuat berkah lah buktinya kok tambah kaya lah berkah itu bukan karena habis itu harta bisa habis harta sama sekali nggak berkah atau nanti sebentar lagi dia ngerawat penyakit dengan harta itu masih kurang banyak nanti jantungnya nggak beres dibiayai keluar sekian ratus juta paru-parunya ntar lagi itu. entek dijuali semuanya dan nantinya lebih masih dibutuhkan yang lainnya nggak berkah atau yang tidak berkah dari itu menjadi masalah. Ternyata urusan dengan polisi, urusan dengan TNI, urusan dengan pejabat, urusan, urusan, urusan, urusan, sampai ludes semuanya. Nggak berkah. Atau setelah ditumpuk-tumpuk, kebakar semuanya habis. Atau dirampok akhirnya mungkin keluarganya jadi kurban hartanya udah ludes masih tambah lagi lagi kurban atau aman semuanya tapi nggak jadi amal soleh nggak berkah hartanya nggak jadi amal soleh sehingga nanti dari kiamat hisap tok murni nggak ada jadi pahala sama sekali nggak ada berkah namanya ah, berkah itu bisa dihasilkan jika seorang dalam pekerjaannya ada asidik jujur kemudian menerangkan segala daripada keadaan yang ada iya itu nah, cari berkah jangan cari banyaknya materi Hah? ceritakan ada satu orang Menasolehin sekian lama puluhan tahun hidup dalam keadaan taab dalam keadaan payah fakir satu saat mimpi dia ketemu dengan orang yang berwibawa begitu. Inti sudah terlalu lama taban tapi masya Allah ibadahnya bagus. Sekarang Allah mau ngasih inti hadiah di tanahnya inti sebelah ini kamu gali satu meter kamu akan mendapatkan duit seribu dinar khutlak inti bisa menikmati itu tapi itu tidak berkah bangun tidur seribu dinar itu kelihatan kalau saya seribu dinar banyak duitnya tapi nggak bergalak anak tidak mau malam kedua ketemu lagi dengan orang itu nggak inti ambil kenapa inti nggak perlu sama duit perlu kata dia tapi inti bilang nggak ada berkah ya udahlah kayak inti ambil kalau inti mau tapi karena kamu nggak ambil dari kemarin maka dikurangi sama robak dikurangi seribu dinar menjadi 100 dinar 90 persen teh Kev, bangun tidur waduh kok tak teh ini diuji Rabbah kadang-kadang menguji gitu, kelihatan banyak tapi tidak beres mau tidak ini ya akhir ya percuma gagal sudah ini tetap bertahan tambah teh ya Allah ya Allah kepikiran teh bukan ditawari lebih banyak lagi. Kalau ditawari lebih banyak lagi, masih tambah semangat. Satu miliar, gimana? Enggak. Dua miliar. Ini kita tambah mana enggak? Ini enggak tambah entah ini. Men. Malam ketiga, mimpi lagi. Ini tidak perlu duit tadi. Perlu. Kenapa enggak ente ambil? Enggak ada berkah. Ada cari berkah tadi. Kelas karena ente tidak mengambil hari kedua, hari ketiga, sekarang ente tinggal 10 dinar kalau ente mau ambil. Karena tidak persen. Tetap dia bertahan. Hari keempat, inti memang cari berkah. Walaupun sedikit, naam. Banyak nggak berkah, nggak mau. Kalau inti gali, inti dapat cuma dua dirham. Dua dirham dikit. Gitu. Itu cerita sama istrinya, anak ini mimpi loh. Sudah empat hari yang lalu malah pertama mimpi begini disuruh ngambil sini dapat ya seribu dinar loh kali cukup mas nggak diambil nggak ada, ada berkah terus hari kedua turun dik seratus dinar heh hari ketiga turun lagi sepuluh dinar lu gitu ah sekarang ini tinggal dua dirham dua dirham dok ya dari seribu dinar ke dua dirham, iya. Nggak berkat belas sampai aja mas. Perempuan kan gitu ya. Lihat materi kadang-kadang, lihat jumlahnya, bukan lihat berkahnya. Dikali dapat beneran. Orang soleh. Nah, ini halal, ini berkah insya Allah. Yo ya, berkah tadi. Berangkat ke pasar dapat ikan laut dua dibawa. Eh ini berkah halal. Yo. Iya iwak laut daging aja tidak cukup ini ya udahlah kita makan iya kita makan sekarang besok lapar lagi ketika dalam proses untuk masak dibuka isi perutnya mau dibuang ternyata isinya banyak permata di situ satu permata seribu dinar harganya berkah ya, jangan kesusu ente sholat baru dua rakaat langsung minta banyak ente Ya Allah uji kamu. Yang jelas tidak ada hamba Allah yang bertakwa itu kecewa, nggak ada. Ya, Allah uji lah, harus mau diuji. Minta juara nggak mau diuji. Ya harus ada ujian. Nah, karena itu eh, kita semuanya jangan terlalu terburu-buru biar dapat yang berkah.